Namun amanah untuk menyampaikan nasihat ini mudah-mudahan ada faidahnya untuk kita semuanya. Ma'asyiral ikhwah, hafizakumullah. jaa min hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sebagaimana telah datang dari hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwa Nabi kita alaihi wasallam telah bersabda Ya tiyalah nasi zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamri akan sampai akan datang pada manusia satu zaman di mana seseorang berpegang dengan agama ini seperti memegang bara api. Al-Imam An-Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala ketika mengomentari hadis ini kata beliau Padanya terkandung khobaran wa risadan Ada berita dan ada bimbingan Berita untuk kita umat manusia terutama yang hidup di akhir zaman bahwa seseorang yang berpegang dengan agama ini tidak sedang berada di zona yang nyaman berat panas akan membakar kita semuanya karena pada masa-masa seperti itu sedikitnya kebaikan dengan sebab-sebabnya dan merebaknya kejelekan juga dengan sebab-sebabnya. Dan bagi kita yang banyak menimba ilmu dari para asati dan para ulama tentunya mengetahui sedikitnya kebaikan disebabnya sedikitnya para ulama yang hidup di tengah-tengah kita. Dan ketika kita sedang berupaya untuk mengambil faedah dari para ulama, satu persatu mereka meninggalkan kita. Ketika berlalu Syekh bin Bas rahimahullah taala muncul berbagai fitnah. Ketika Syekh Utsaimin rahimahullah taala demikian, Berbagai fitnah pun muncul. Kejelekan-kejelekan demikian merebak. Dan kita tidak akan bisa lari dari kenyataan seperti itu. Maka yang terbaik buat kita semuanya ketika mendapatkan kabar yang demikian meyakinkan dari Nabi kita alaihi wasallam <clears throat> maka kita berupaya di atas kebaikan walaupun berat walaupun sedikit jangan dianggap bahwa ketika Masya Allah ada tablik akbar ada doro penuh aslinya sedikit karena dibandingkan dengan mereka yang di luar sana maka kita adalah qalil demikian kata para ulama sedikit maka ma'asyul ihwa ibadullah dengan sedikitnya ini justru kita dipicu untuk bersemangat terus di atas kebaikan ini. Berupaya untuk belajar dan belajar. Karena sudah kita ketahui dari berita yang tadi disampaikan oleh Nabi kita alaihi wasallam yang telah kita sebutkan bahwa kerusakan yang demikian merata, sudah demikian masif di tengah-tengah umat ini sampai-sampai orang sudah tidak bisa lagi membedakan mana tauhid dan mana kesyirikan. Faktanya seperti itu. Mereka yang masya Allah sedang berupaya untuk mempelajari tauhidullah, berupaya untuk menegakkan prinsip-prinsip tauhid dalam dirinya, dalam keluarganya. Tidak sebagaimana apa yang menjadi keyakinan di tengah-tengah masyarakat kita, kaum muslimin, saudara kita yang menganggap bahwa amalan-amalan yang sementara mereka lakukan memohon kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bertabaruk itu adalah amal-amal yang baik. Sedangkan mereka yang tidak melakukannya senantiasa dibidik. AS, aliran sesat, Wahabi, digaungkan keadaan seperti ini di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan direkomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan ajaran-ajaran seperti ini. Bayangkan masyarakat muslimin di Ini terjadi di masa-masa kita sekarang ini di tengah-tengah kaum muslimin. Alaysa kadhali? Iya, bikin rekomendasi. Maka kita dalam kondisi berat. Dan berita-berita itu Alhamdulillah kita banyak mempelajari. Aneh ketika seseorang hanya memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mentauhidkan dan tidak mau melakukan amal amalia seperti itu. dituduh dengan berbagai tuduhan yang ada. Bahkan dituduh dengan keji ini adalah embrionya teroris. Ya subhanallah. Demikianlah ma'asyal muslimin di Allah. Maka kita tidak ada sedang tidak sedang di zona yang nyaman ketika kita di atas tauhidullah. Berpegang dengan agama ini. Dan dimasifkan terutama di masa-masa seperti dibikin syubhat. Orang yang tidak melakukannya dianggap tidak cinta kepada Rasul. Anti kepada kecintaan kepada Nabi. Dituduhkan seperti itu hanya karena kita tidak mau melakukan seperti itu, memuji secara berlebih-lebihan. Dan ini hal yang biasa di tengah-tengah kita. Tidak disandarkan kepada orang-orang yang jelek tapi disandarkan kepada Nabi alaihi wasallam. Keyakinan bahwa Nur Muhammad sebagai pencipta seluruh alam ini, sebagai penyebab terjadi salam ini ditanamkan sehingga mereka-mereka yang melakukan itulah orang yang cinta kepada Nabi. Yang tidak melakukannya tidak cinta kepada Nabi. Lihat aja dari ucapan-ucapannya. Saya masih ingat sejak dulu ketika masih suka baca berjanji seperti Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah. Itu dalam berjanji seperti itu ada. Kami mengucapkan salam. Salawat dan salam kepada nur. Kepada cahaya yang disifatkan yang menjadi penyebab terjadinya awal dan akhir. Bayangkan. Rasul dicatat seperti itu. Dan memang mereka merujuk kepada berita-berita seperti itu. Hadis yang sudah dikatakan palsu oleh para ulama tapi tetap dipegang. Palsu-palsu juga hadis lumayan. Ketika Adam diciptakan dan kemudian kata Adam, "Wahai Robku, adakah nanti di antara anak cucuku yang uh, memiliki kedudukan dari seluruh kedudukan alam ini? Dari mana engkau tahu?" Ini hadisnya dibacakan setiap waktu-waktu terutama di Rabi apa di bulan Maulid dibaca? Dari mana engkau tahu? Karena namanya tergantung di aras. Nur Muhammad. Ketahuilah wahai Adam sesungguhnya dialah yang menjadi penyebab terciptanya alam semesta ini. Ya subhanallah. Diyakini betul. Masih di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Makanya ketika ada seseorang yang belajar tauhid, belajar sunnah, kondisinya akan seperti ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin di Allah. Tidak ada jalan keluar yang lainnya kecuali kita harus dengan berilmu. Belajar terus pada anak-anak kita untuk diri kita tanamkan semangat mereka yang sedang belajar pun dieman-eman. Orang Cirebon, orang Jawa, dia disayang-sayang. Jangan kemudian ketika mereka yang ingin belajar tauhid, belajar sunnah, kita sikap dengan sikap-sikap yang tidak patut. Eh, kenapa situasi yang sekarang ini dalam keadaan seperti itu ya akhi barakallahu fikum. Kita ini sedikit. Bukan sedang di zona yang nyaman. Berat maka dengan ilmu yang kita pelajari sehingga tidak kenal umur, tidak kenal usia para ulama dulu. Dibimbing oleh orang tuanya, para bapaknya, ibu-ibunya, umatnya begitu kuat untuk menanamkan. Kita mendapatkan uh, faidah dari tarjama para ulama. Atha bin Abi Rabbah. Anaknya budak. Kalangan budak. Hitam. Legam. Kata ibunya. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang dibanggakan dari engkau ini. kecuali engkau berilmu maka dipersiapkan oleh ibunya untuk belajar kepada para ulama sampai belajar belajar belajar Sehingga khalifah mengumumkan tidak boleh ada yang berfatwa di musim haji kecuali atau bin Abi Rabah. Buah dari kekuatan ibunya. Untuk apa? Untuk berilmu. Menghadapi situasi yang demikian uh, luar biasa saat itu. Semangat dengan ilmu. Demikian juga kita mengenal sejarah bagaimana Imam Malik dipersiapkan oleh ibunya. Kata orang Jawa di Papaes, dihiasi anaknya itu sebelum berangkat taklim belajar itu Masya Allah. Tidak bajunya tidak kucel, tidak bau. Suruh belajar. Karena akan mengambil ilmu. Pergi kamu kepada Robiah, belajar di sana. Imam Malik sejak kecil, siapa yang menyiapkan? Ibunya. Menunjukkan peran umat luar biasa untuk menjaga akidah anak-anak kita. Sudah dewasa pun demikian. Tetap berupaya untuk belajar, mengambil ilmu. Tidak kenal usia. Wah, walaupun bahkan tidak kenal latar belakang. Ketika memang dibutuhkan padanya ilmu, maka mereka berupaya untuk belajar. Karena sadar kata kuncinya untuk bisa mempertahankan kekuatan iman ini adalah dengan ilmu. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika dinukilkan hadasana Abdullah ibn Maslam asbatu asbatu nasbil muwatta demikian ada disebutkan telah menyampaikan kepada kami Abdullah ibn Maslamah dia adalah orang yang paling sikoh di dalam meriwayatkan al-muwatta. Ternyata latar belakangnya, masya Allah, aslinya dari Kufah. Sehari harinya bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Tatkala dia akan pesta miras dengan teman-temannya. Bukan botol, kecil kalau botol, galon. Galon siapkan. Ketika dia menunggu teman-temannya lewat seorang alim dengan murid-muridnya diringi. Memang kata sekarang si orang judi. Siapa ini yang lewat itu? Syu'bah bin Hajjaj dengan murid-muridnya. Turun dia. Dalam keadaan mulutnya bau khamr. Haddasana hadis. Minta hadis. Bayangkan. Hanya untuk yakni sebagai bentuk pelecehan kepada ulama. Haddasana Habib. Tahu bahwa orang yang seperti ini dalam keadaan berkelimang maksiat seperti itu maka disebutkan Syu'bah bin Hajar tidak mau menyampaikan hadis. Ketika tidak mau marah. Kalau sekarang mungkin dengan senjata badik. Hadasan hadis. Dalam keadaan terancam disebutkan dalam biografinya disampaikan hadis. Inna mim adrokan nubuwatil ula. Man. Idza lam yastahi fasna ma Jika dari apa-apa yang kau dapati dari kalimat nubuah dari para nabi itu adalah idza lam yastahsi fasna ma Jika kamu tidak punya rasa malu, maka perbuat apa yang kamu mau. Pergi Masya Allah, Allah memberikan taufik kepada beliau rahimullah ta'ala. Merasa tertampar dengan kalam an-nubuwah. Jika kamu tidak merasa, tidak merasa malu, maka perbuat apa yang kamu mau. Sambil pulang ke rumahnya, dia dalam keadaan terngiang yang ucapan Nabi kita alaihi Salam. Maka kemudian dia bilang kepada orang tuanya, galon-galon itu ditumpahkan. Kemudian apabila sampai teman-teman katakan bahwa aku sudah bertobat dan aku pergi untuk ke Madinah. Beliau belajar ke Madinah 20 tahun. Mulai zaman dengan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sampai dikatakan Atbat tunas bil muwatta. Orang yang paling terpercaya di dalam meriwayatkan kitab Al-Muwatta. Mantan preman. Menunjukkan bahwa tidak kenal usia. Semangat untuk belajar. Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadallah. Pentingnya buat kita semuanya ketika kita berupaya di atas kebaikan walaupun di tengah-tengah kita mayoritas yang ada terbiasa dengan perkara-perkara bukan seperti itu, maka kita harus tetap bertahan. Karena asarnya akan terasa terutama kepada anak-anak kita. Kesolehan seseorang berupaya di atas kebaikan seseorang seseorang di atas kebaikan itu itu akan memberikan dampak yang luar biasa walaupun kita sudah tidak ada maka berupaya para orang tua saya merasa terhormat ketika di tengah-tengah kami banyak Masya Allah para syaibah yang demikian terus berkeinginan kuat untuk belajar untuk diistiqomah tamasuk bitauhid tamasuk bisunnah maka kita meyakini akan memberikan dampak bagi keluarganya keturunannya sehingga kita berlomba dalam kebaikan dalam kesalahan ini bukan semata-mata bahwa kita ingin berada di atasnya ingin selamat tapi juga akan ada pengaruhnya sebagaimana kita dapatkan kisahnya perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa fa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzullahuma wa kana abuhuma salih Kata para ulama ketika menggaris atasi tentang wakana Abu Sufuba soleh bahwa orang tuanya bapak dari dua anak yatim adalah anak yang so, orang yang soleh maka kesolehan kedua orang tuanya itu, orang tuanya itu, bapaknya ini memberikan pengaruh besar terhadap anak dan hartanya. Jadi kalau kita berupaya untuk hadir majelis ilmu, berupaya untuk terus beribadah, itu semata-mata bukan hanya untuk kita saja, tapi akan ada pengaruh untuk anak-anak kita. Sehingga tetap semangat kita. Semangat. Karena situasi yang demikian ya akhi, barakallahu Kalau kita masa sekarang seperti ini, kita tidak tahu lima atau sepuluh tahun yang akan datang, anak-anak kita akan menghadapi seperti apa. Maka tirulah orang-orang soleh yang Allah sebutkan. Mata buduna min ba'di. Apa yang akan kalian kalian ibadah setelah aku pergi nanti? Am kuntum syuhada hadhara Yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Alaysa kadhalik? Ya. Apa yang akan ibadi setelah aku pergi? Bukan kekhawatiran apa nanti akan kau makan, apa yang nanti akan kau akan bekerja nanti sebagai apa? Bukan ya. Apa yang akan diibadahi? Karena kita tidak tahu. Lima sepuluh tahun yang akan datang anak-anak kita seperti apa? Sekarang ini sudah kita kerepotan dengan gadget yang ada. Orang pada repot. Ya, betul kan? Bayangkan nanti. Bisa jadi mereka tidak perlu pakai gawe lagi. Mereka sudah mendapatkan berbagai hal. Keri. Maka marakallahu fikum. Bersemangatlah. Karena situasi seperti ini. Badiru bil amal. Fitan kita lilai mudlil. Segera dengan amal. Jangan ditunda-tunda. Ada kebaikan di sana, maka kita harus menjadi yang terdepan. Amal-amal saleh, wastabiqul khairat. Khutbah Jumat tadi sudah disampaikan, Masya Allah. Hari malam pun kita mendapatkan faedah yang luar biasa. Dari Ustazuna semuanya. Nah, banyak kisah-kisah dari para ulama <clears throat> yang mereka <clears throat> belajar walaupun di usia lanjut. Sebagaimana ma'ruf kisahnya tentang Al-Imam Fudail bin Iyad dan para imam yang lainnya. Mereka begitu di usia lanjut. Jadi tidak ada alasan, ah, saya kan sudah udur, sudah. Terus bersemangat. Demikian juga para umat, ibu, lihat bagaimana para umat yang dulu berupaya untuk mencetak sebab dari mereka. Alhamdulillah. Ya. Dengan kondisi seperti ini, dengan kita dalam kondisi sederhana bersahaja, tapi bisa kita begitu kuat. Nah, syukuri nikmat ini ya akhi, barakallahu fikum. Karena di tempat lain, ya, kita susah untuk ta'awun, ya, untuk ta'aliful qulub, susah disebabkan jauhnya dari ilmu. Jauhnya dari ilmu. <clears throat> Adapun sebagai irsyad, sebagai bimbingan, maka hadis ini memberikan bimbingan kepada kita ya, agar kita menyadari sepenuhnya bahwa siapapun sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang hidup di akhir zaman ini sebuah keniscayaan kita akan mengalami masa-masa yang sulit dan anak-anak kita yang akan banyak menghadapinya ya. anak-anak kita banyak menghadapinya maka kita ingatkan wahai para sahabat bersemangatlah kalian di atas ilmu kesempatan yang tidak banyak didapatkan pada orang-orang di masa sekarang ini. Perih, harus perih, harus capek. Kisah Ibnu Abbas bagaimana? Ketika dia mengetuk pintu rumah-rumahnya para sahabat, diajaknya salah satu sahabat dari Ansor, pemuda dari Ansor, mari kita datangi rumah-rumah para sahabat Rasul untuk kita ambil ilmunya. Tapi enggan. Lebih sibuk dengan apa yang menjadi kebiasaannya ya mungkin orang-orang ansor dari sahabat ansor biasanya ya ini berkebun, bercocok tanam. Maka Ibnu Abbas mengetuk pintu rumah-rumah para sahabat Rasul untuk mendapatkan hadis. Dan kita tahu kisahnya, bagaimana beliau harus menunggu ketika eh, sahabat Rasul ini dalam keadaan tidur siang, dia harus menunggu di depan pintunya dalam keadaan terhempas angin, debu, tetap sabar sehingga kita sahibul bednya keluar rumah didapati sahabat Ibnu Abbas kaget Jangan begitu wahai anak paman Rasul. Kalau memang ada hajat, sampaikan kepadaku. Hadasana. Masa minta min Rasulullah SAW. Sampaikan kepada kami apa yang kau dengar dari, dari Rasulullah SAW. Maka sekian tahun kemudian. Pemuda Ansor ini mendapati Ibnu Abbas dikelilingi oleh manusia. Diambil faidahnya. Apa katanya? Pantas. Ibnu Abbas pantas mendapatkan kedudukan seperti ini. Didatangi manusia, diambil ilmunya. Karena dulu ketika aku diajaknya, aku enggan. Sedangkan dia mengetuk pintu-pintu. Rumah para sahabat Rasul alaihi suatu Lah kalau anak-anakku sekalian dalam keadaan ingin di rumah, nyantai, ya, orang lain belajar maka jangan sesalkan wala yalumana illa nafsa jangan sesali kecuali diri sendiri ketika orang lain memberikan faedah kalian dalam keadaan santai-santai sekarang dan seperti itu ya akhi semangat anak-anakku karena itu penting nanti akan kita lihat siapa yang akan memberikan faedah kelak yang duduk di majelis memberikan bimbingan kepada umat Bukan orang yang leha-leha. Bukan orang yang disibukkan. Masa main tidak boleh? Silahkan. Tapi waktunya belajar, tetap belajar. Maka baca bagaimana kisah-kisah para ulama dulu. Bagaimana perhatian orang-orang tua dulu. Karena ini sebagai bimbingan dari Nabi kita semuanya. Bahwa kita akan menghadapi masa-masa sulit terutama yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, maka jawabannya adalah kalian belajar sungguh-sungguh. Ambil ilmu. Nah, kita semuanya mengetahui bagaimana para asatidah ya. Al-Ustaz Al-Walid, Ustaz Mualim, Al-Ustaz Asyari, Asatidah, Fadil semuanya di sini mereka adalah orang yang begitu bersungguh-sungguh belajar ya, perjuangkan waktunya dan kita sudah tahu bagaimana orang-orang dulu para ulama dulu bersemangat di dalam belajar bahkan tidak sempat untuk makan pun mereka tidak sempat alhamdulillah kita di sini dimudahkan coba tanya mereka yang pernah belajar dulu yakni yang pernah didamaj ya, susahnya ya. Dulu kisah-kisahnya Masya Allah sangat heroik. Sungguh-sungguh. Belajar. Ya. Nah. Betul kita tidak perlu untuk mengalami masa-masa seperti Al-Imam Fudail bin Iyad. Harus jadi perampok dulu. Harus jadi gangster dulu. Tidak perlu Alhamdulillah. Tidak perlu seperti itu. Tidak harus mengalami masa-masa seperti itu. Karena kita diberikan kemudahan, maka syukuri kemudahan ini ya, dengan kita beramal seperti itu. Jangan sampai nikmat ini cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak kita alami masa-masa sekarang ini kita saksikan ketika kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi di tengah-tengah pondok. Mereka tidak lagi di tengah-tengah suasana ilmu. Disebabkan karena perilaku mereka yang jauh dari bimbingan ilmu. Melakukan distorsi di tengah-tengah masyarakat bahkan ya, dengan tujuan-tujuan yang di kemudian hari baru kita mengetahuinya. Mereka tidak mendapatkan kenikmatan ilmu. Kehadiran para ulama buat mereka dianggapnya perkara yang diringankan begitu saja. Ulama yang justru seharusnya mereka ambil ilmunya mereka singkirkan, justru mereka ambil ilmu dari orang-orang yang diulamakan, ulama kaleng-kaleng, ulama KW-KW. Nah, ma'ruf semuanya. Ini bukan ulama, tapi kemudian diangkat sebagai ulama. Yang harusnya kita mengambil ilmu dari ulama, justru mereka meninggalkannya. Ini dicabut kenikmatan ini. Konsekuensinya tafaruk di antara mereka. Maka alhamdulillah ya akhi karim, barakallahu fikum. Jangan sampai nikmat ini dicabut dari kita, maka berupaya kita sebaik-baiknya untuk bersungguh-sungguh. Ya. Maka dalam hal ini kepada waladi anak saya Sudin Jubair ya, bersungguh-sungguh kalian kamu mengambil ilmu di tempat ini masih ada para uh, eh, yakni asatidz al-fadil ada masyayikh kita ya, akan terus mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kunjungan para ulama ke tempat kita atau anak-anak kita dimudahkan untuk belajar di tempat-tempatnya para ulama karena dua perkara ini yang harus kita dapatkan kita telah mendapatkan kabar dari Nabi bahwa dari hari ke hari, dari waktu-waktu ke waktu itu bukan semakin baik. Ya. Akan semakin sulit dan berat. Maka kata kuncinya adalah yang kedua ini. Ya, kita harus di atas di atas ilmu, belajar dan belajar. Ilahuna ya akhi barakallahu fikum, mudah-mudahan dan dan faedahnya dan mudah-mudahan memicu semangat kita serta mudah-mudahan adanya daurah yang beberapa hari yang akan datang kita akan ikuti bersama eh, menjadikan amalan ini amalan yang eh, akan memberikan keberkahan untuk kita semuanya bertambahnya ilmu ya. dan tentunya semakin menguatkan iman-iman kita ya, keyakinan kita nah, sehingga kita bersungguh-sungguh untuk dapat termasuk nah, di atas tauhid dan di atas sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilahuna wa nas'allaha as-salamah wa nas'allaha ayyaghfirana khatayana wa nas'allaha ayyastami'una qawla wa yattabi'una ahsana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh